Dalam Al-Quran sudah jelas ada 114 surat. Oleh ulama-ulama ahli ilmu al Quran, tiap-tiap kalimat ini dijelaskan kenapa dinamakan surat. Sampai nanti ada ayat, nanti ada kalimat. Ini semua dibentangkan dan dijelaskan. Jadi kesimpulannya, keringkesan bagi kita bahwa surat itu adalah kumpulan beberapa ayat yang ada awalnya, ada akhirnya, dengan diberi nama tertentu. Nama itu ada kalanya diambil kalimat pertama dari surat itu atau diambil daripada yang ada di dalamnya. Kesemuanya ada 114 surat. Sedikitnya surat Al-Quran itu mengandung tiga ayat. Kalau kita baca inna aqtaina kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tiga ayat. Ini sedikitnya. Kemudian surat-surat Al-Qur'an yang ada 114 macam masing-masing mempunyai nama dan dalam catatan Al-Quran sudah ditertibkan dalam catatan dan tulisan semacam yang kita ketahui mulai Al-Fatihah sampai Alif Lam Mim Suratul Baqarah sampai akhirnya Qul A'udhu Birabbin Nas. Tartib ini ada tartib catatan daripada Al-Quran itu. Bukan tartib daripada turunnya. Kalau turunnya dulu sudah saya terangkan, bukan Fatihah itu yang berdahulu, tetapi Iqra sampai akhirnya ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum. Tetapi setelah diatur tartibnya demikian ini dan tartib itu pun tauqifi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara. Pertama surat yang ada dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Nah surat Fatihah ini mempunyai keistimewaan. Sebagaimana di antara surat-surat yang lain itu pun mempunyai keistimewaan. Keistimewaan-keistimewaan itu lebih jelas mempunyai fadilah. Ini fadilah begini, ini fadilah begini. Kadang-kadang kita bisa mengetahui dan lafaz hadis Nabi ada surat lebih abdul daripada surat yang lain. Sedangkan semua Quran itu sama derajatnya. Cuma lain ada sebutan Nabi. Hingga ada seorang, salah seorang sahabat di masjid Abu Sa'id Al-Mu'alla kalau tidak salah. Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu itu pernah di masjid dengan Nabi. Terus dikasih tahu Nabi, "Sukakah kamu saya beri ajaran? Saya ajarkan padamu seabdol abdolnya sebesar-besarnya surat dalam Al-Qur'an." Dia bilang, iya Rasulullah. Terus Nabi mengatakan, Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Surat ini adalah menjadi umul Quran. Menjadi umul kitab dan asabul matani. Jadi Nabi mengatakan, A'bam surah fil Quran. Seagung-agungnya surat di Al-Quran. Ini ditunjukkan oleh Nabi. Jadi ada suratnya semacam ini. Hingga dikatakan, ya ini ummul kitab. Ini umur Quran dan ini asab Matan. Lalu di hadis yang lain juga begitu ada beberapa semacam demikian itu. Ulama mengatakan, mengapa Al-Fatihah yang dikatakan umur Kitab, dikatakan umur Quran? Karena diselidiki. Bahwa isi daripada Al-Quran kesemuanya itu terkandung di dalam Al-Fatihah. Sebab isi daripada Al-Quran Kesimpulannya ada tiga pokok. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Dengan uraian dan penjelasan bagaimana yang sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Lalu tiga-tiga ini ada semua di dalam Al-Fatihah. Jadi ada semua di dalam Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah benar-benar dikatakan umul kitab dan umul Quran. Dan as-sab'ul matani dengan diberi nama Al-Fatihah kalau pembukaan dan sebagainya. Jadi Al-Fatihah ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Pada suatu saat pernah Nabi dengan malaikat Jibril duduk berdua. Setelah duduk, Jibril ngomong, ya Muhammad, ya Rasulullah, itu langit buka. Itu malaikatmu turun. Tak pernah itu langit buka. Yang pintu itu tidak pernah buka. Malaikat tidak pernah turun. Turun malaikat, ini turun malaikat. Turun memberikan tahu pada Nabi bahwa ya Rasulullah sampai diberi oleh Allah dua perkara yang sangat besar yang tidak pernah diberikan kepada siapapun yaitu Fatihatul Kitab wa akhir suratul Baqarah. Jadi malaikat itu sengaja turun. Jibril mengatakan sedang duduk orang dua, Nabi dengan Jibril. Jibril mengatakan itu langit buka. Itu malaikat turun, tidak pernah turun. Datang perlu apa? memberikan kabar gembira menyatakan bahwa Rasulullah diberi oleh Allah dua perkara yang sangat besar yaitu surat Fatihah dan akhir surat Baqarah. Maka ini sering kali kita baca di rotip-rotip itu sering diisikan, di tahlil-tahlil diisikan. Jadi ada surat-surat yang mempunyai keistimewaan begitu dan ada ayat-ayat pun demikian itu. Ada Al-Quran semuanya satu, itu kalamullah derajatnya satu. Tapi ada mempunyai keistimewaan dalam khasiatnya. Begitu juga ayat-ayat. Kalau kita ambil surat Al-Ikhlas Qul Mengapa Nabi mengatakan orang yang membaca surat Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Pernah sahabat sudah duduk, duduk, jangan pergi. Saya akan baca sepertiga Al-Quran. Tunggu semua sahabat. Nabi masuk. Kata sahabat, wah jangan, jangan-jangan ini Nabi ada hal baru. Dan Nabi mengatakan akan baca tulus Al-Quran, sepertiga Quran. Terus Nabi keluar. Keluar, sahabat menegur, tadi akan mengajarkan tulus Al-Quran. Oh iya, baca kul wallahu ahad sampai Jadi baca kul wallahu Nabi mengatakan ini sudutul Quran. Lalu kita kadang-kadang tanya pada ulama-ulama ahli tafsir, ahli ilmu Quran, mengapa kok dikatakan ulumul Quran? Dijelaskan di sana. Apa sudutul Quran? Memang dilihat daripada kandungan. Tadi sudah nyatakan bahwa Quran itu mempunyai kandungan tiga. Ada aqidah, ada syariah, ada akhlak. Lah, di dalam Qul ini semuanya dah keyakinan tauhid tauhidullah. Jadi sepertiga daripada kandungan Al-Qur'an. Kita bisa tahu begini bagaimana ya penjelasan-penjelasan ahli-ahli dan ulama-ulama al Malah pernah Nabi mengirim bala tentara diserahkan pada seorang komandannya Amir Saria. Sudah berangkat Si komandan ini zaman Nabi kalau memimpin bala tentara yaitu imamnya, yaitu pemimpinnya, yaitu kiainya, yaitu ulama memang begitu. Berangkat. Berangkat selalu memimpin berjamaah. Orang ini kalau memimpin salat jamaah, mengimani jamaah, tiap baca surat mesti dihantil-hantili ditambahi suratul ikh, ikhlas. Dengan surat ikhlas. Anggotanya ini anak buahnya tidak berani tanya, diam saja. Sabun sholat itu habis baca fatihah surat mesti ditambahi surat kulullah. Sudah pulang dilaporkan pada Nabi. Ya Rasulullah ini bagaimana komandan kita ini? Kenapa? Sabun sholat membaca fatihah dan surat diantil-antili kulullah. Ya tanya dengan apa sebabnya? Tanya orang-orang, kenapa sampai itu kok saben baca Fatihah, surat dan Quran kok sampean tambahi kul wallah apa? Iya, saya senang. Saya cinta karena sifatul Rahman, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat Tuhan saya. Sifat. Lah Quran Ya so, apa katanya? Katanya dia senang. Oh, karena sifat Allah. Jawaban, senangnya dia itu kepada Al-Quran itu menyebabkan dia disenangi oleh Allah. Katakan Allah senang padamu. Jadi katakan bahwa Allah cinta padamu. Jadi cintanya itu Allah cinta pada dia. Ini kejangku mendali. Selain itu ada orang saben malam baca itu. Saben malam sudah ulang-ulang baca kul walahat. Ada orang dengan da'i eh, ini kok balik-balik baca kul walahat. Pagi dilaporkan pada Nabi. Ya semua bagaimana baca kul walahat. Dianggap sedikit. Ya takaluhanya. Menganggap kok sedikit baca kok kul Nabi tanya, kenapa itu? Tanya, ya karena saya senang. Terus yang jawab, hubbuka iya, adkhalakal jannah. Cintamu pada surat ini menyebabkan kamu masuk sur surga. Lah, jadi ada. Loh, maka kalau kita lihat ulama-ulama dahulu mengatur roti, mengatur isi tahlil yang dipilih ada dalilnya semua itu. Jadi memiliki isim tidak ngawur. Lah kok justru Fatihah balik-balik ya. Qul huwallahu ahad, qul abil falaq, qul abil nas, akhir suratul Baqarah. Kenapa kok justru ini yang dipilih? Karena ini mempunyai keterangan-keterangan dan penjelasan langsung daripada Nabi ada keistimewaan. Walaupun Al-Quran sama, tidak bisa kita katakan lebih dan tidak. Tapi ada keistimewaan ini dari langsung Nabi Muhammad SAW yang bersabda. Nah ini masalahnya. Jadi kita kalau bisa lihat dan hadis-hadis sahih itu betul ada keterangan fadailul Quran suar itu ada hadis-hadis yang memang doif ada yang mau ada tapi yang kita terangkan ini rata-rata hadis sahih bisa kita lihat nah, begitu juga al-fatihah jadi al-fatihah mempunyai keistimewaan yang demikian itu dan mempunyai kedudukan yang demikian itu bahkan ada hadis sahih Nabi bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qasamtu salata baini wa baina abdi qismain." Saya bagi salat antara saya dan hamba saya kata Allah. Lalu idza qala abdi, kalau manusia itu mengatakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah jawab. Allah mengatakan, Hamidani Abdi. hamba Hamba-Ku muji saya. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatakan, "Oh, itu hamba saya hamidani muji saya." Kalau seorang mengatakan qal abad Ar-Rahmanir Rahim. Allah mengatakan, "Majad majadani abdi, saya dipuji." Kalau mengatakan Malik saya dipuji Afna Ali Abdi. Kalau Orang mengatakan iyyaka na'budu wa iya karena stain. Allah mengatakan hada baini wa baina abdi wa li abdi mas'al Ini antara saya dan hamba saya dan untuk hamba saya apa yang dia minta. Terus baca iya ihdinas siratal mustaqim sampai akhirnya Allah mengatakan hada li abdi wa li abdi mas'al Ini untuk hambaku dan hambaku saya beri apa yang dia minta.